Lebih utama mana orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Insya Allah pertanyaan ilmiah. Lebih utama mana Nah, orang kaya bersyukur atau miskin sabar. Kedua-duanya sama-sama memiliki keutamaan. Ulama khilaf dalam menentukan mana yang lebih utama. Ada yang menyatakan orang miskin yang bersabar dengan sekian dalil diantaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj dan diperlihatkan surga siapa yang paling banyak orang miskin Hah? di jannah orang apa Miskin yang paling banyak ketika neraka diperlihatkan maka yang paling banyak para wanita. Kenapa para wanita? Ditanya Rasulullah, kenapa para wanita? Ya, Rasul menjawab, li'annahunna yakfurnal ashir. Karena mereka para wanita ini banyak mengingkari kebaikan suami. na'udzubillah Suami salah sekali. Suamiku gak pernah berbuat baik kepadaku. Anu, anu, anu. Ini yang demikian tiba-tiba nggak baik. Hati-hati. Jangan banyak ngeluh dan jangan mudah-mudah menyalahkan suami dan meremehkan suaminya. Dengan satu kesalahan sudah dibilang suamiku nggak pernah berbuat, berbuat baik kepadaku. Anu anu anu anu. Hati-hati. annahunna yakfurnal ashir. Di antara penyebab mereka di neraka itu karena mengingkari kebaikan suami. Sama-sama masuk jannah, miskin dan kafir, miskin dan kaya, ya, miskin dan kaya, miskin bersabar, kemudian kaya bersyukur sama-sama masuk jannah yang duluan orang miskin masuk jannahnya. Nah dari hadis ini dan yang lainnya, sebagian ulama menyatakan yang afdol yaitu miskin yang sabar. Namun di sisi lain, ketika Rasul menyatakan di dalam sebuah hadis, sahabat menyatakan zahaba ahlud dutur bil ujur ila akhiril hadis. Ya Rasulullah Masya Allah ya orang kaya itu bawa dengan apa meninggal dan nanti di akhirat membawa sekian pahala. Padahal mereka sholat kami juga sholat. Mereka puasa kami juga puasa. Tapi mereka Sodokoh kami enggak. Nah maka Rasul kasih solusi bahwa setiap tasbih itu sodokoh takbir sodokoh bacaan subhanallah sodokoh Allahu Akbar sodokoh Nah, la ilaha illallah sodako, zikir itu sodako, kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka juga melakukan itu. Sama, masih satu menangnya, mereka bisa berinfak dengan kelebihan rezekinya, kami tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Zalika fadlullah yutihi mayyasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Atas dasar itu, in hadis ini dan hadis yang lain semakna, sebagian ulama menyatakan yang afdol adalah yang kaya bersyukur. Terus siapa? Berdoa kepada Allah agar diberi yang terbaik. Wallahu alam bisawab. Naam. ada yang menyatakan ha, tumbuhnya ada rumputan di Arab menun, menandakan akan munculnya Imam Mahdi. Apa benar? Wallahu a'lam. Fadol kalau yang punya dalil eh, bawa ke sini. Nah, ana tidak tahu wallahu a'lam kalau ini pernyataannya. Tuh, tadi kau tanya perdebatan Bishr al-Marisi Ulma sunnah siapa yang gila? Tuh, ya gila ya Bishr al-Marisi yang di ahlul bid'ah. Karena apa gila? Ya Allah alam gila ya mungkin Gak tahu kenapa gila. Kalah ya kalah, bingung dia mungkin takut dibunuh atau apa Allah alam. Itu kalau tanyanya gitu ya itu jawabannya. Nah, makanya jangan niru-niru ahlul bid'ah gitu loh. bagaimana terkabar eh, kabar terbaru Mahat Ibnu Qayyim nanti di ruangan situ. Ini banyak ada empat pertanyaan, tak jawab insya Allah semuanya. Bismillah yang di sini banyak soal ini. Nanti waktunya habis ya. Apakah boleh memutar rekaman kajian atau murotal tapi tidak didengarkan nasihatnya para masyayikh tidak boleh memutar murtal, terutama murtal ya. E, pembacaan Al-Qur'an yang tidak didengarkan. Nah, tidak boleh. Nah. Karena dia berkewajiban untuk mendengarkan masalahnya. Bagaimana bagaimanakah caranya mengenalkan sunnah kepada masyarakat sedangkan kita kurang ilmunya? Caranya dikasih majalah syariah, buletin al ilmu, majalah tasfiyah, dikasih tahu, diajak ke majelis taklim. Kalau antum nggak punya ilmu ya itu caranya. Akhlak yang baik kepada mereka, maaf dihormati kalau lebih tua, disayang ketika lebih kecil, diajak ke majelis ilmu, dikasih masalah syariah, itu media itu. Nah, agar dia dapat hidayah sehingga mengenal sunnah dan diamalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab